Kembali kita lanjutkan pelajaran fikih salat dari kitab Fatwa Arkanil Islam. Karya Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Uthaymin rahimallahu taala. Kita sampai pada poin ke poin pertanyaan ke 247 tentang masalah meletakkan ya, tangan di dada ya, saat iktidal. Qara'tu aku membaca di salah satu buku tentang tata cara salat Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahasanya meletakkan tangan di dada ba'da raf'i minar ruku'i setelah bangkit dari ruku' adalah bid'ah kesesatan. Fama sawabu maka apakah yang benar dalam masalah ini? Maka jawaban beliau yang pertama, anak atahar roju saya merasa sempit. Yeah. Ayakuna mukhalifus sunnah. <coughs> saya merasa sempit dada jika orang yang dianggap menyelisih sunnah namun ala wajihin yasuhu fihil istihadu yeah. dalam bentuk yang memang diperbolehkan dalam perkara yang memang diperbolehkan istihad di dalamnya, saya merasa sempit hati jika orang yang melakukan hal tersebut disebut pelaku bid'ah. Faladina maka orang yang meletakkan tangan di dada setelah bangkit dari ruko, hanyalah membangun perkataan mereka ini di atas dalil dari sunnah. Fakaununa maka keadaan dan sikap kita yang mengatakan bahasanya ini adalah pelaku bid'ah karena orang tersebut menyelisihi istihad kita hadza thaqilun alal insani tentu ini satu sebutan yang berat ya, bagi manusia Layam bari tidak sepatutnya seorang e, menyebutkan dan menggunakan kata-kata bid'ah dalam kasus semacam ini. Li'annahu yu'addi ila karena ini menyebabkan tabdi'in nasi ba'dihim ba'da. Menyebabkan sebagian orang memberikan fonis bid'ah kepada yang lain dalam masail istihadiyah. Itulah masalah yang allati yakunul haqqu fiha muhtamilan. Yang dimaksud dengan masail istihadiyah adalah masalah-masalah yang kebenaran di dalamnya itu muhtamil, mungkin mungkin ini dan mungkin itu. Mungkin fi qauli hada, fi hadal kauli dalam pendapat ini, mungkin dalam pendapat itu. Ya, dan jika ini tetap dilakukan, fayah sulubihi minal furqati. Ya, Fonis bid'ah dalam masalah istihadiah ini akan menyebabkan terjadinya perpecahan. Watanafur dan jauhnya hati antara satu orang dengan yang lain ma la ya'lamuhu illallah. Ya, yang ini akan terjadi perpecahan yang besar-besaran. Yang tidak mengetahui besarnya kecuali Allah. Oleh karena itu, inna wasfaman. Sesungguhnya label terhadap orang yang meletakkan tangannya setelah rukuk di dadanya, bahasanya dia melakukan bid'ah, dan perbuatannya adalah bid'ah, ini satu hal yang berat pada seseorang, pada manusia. Wala yang bari tidak sepatutnya, tidak sepatutnya ya, seorang itu memberikan label semacam itu kepada saudaranya sendiri. Wasawab dan pendapat yang benar, maka saya Ibnu Thaimin sepakat dengan saya Ibnu Bas, yaitu dianjurkannya meletakkan tangan di dada di eh, posisi berdiri saat bangkit dari rokok. Beliau mengatakan bahasa meletakkan tangan kanan pada tangan kiri setelah bangkit dari ruko itulah yang wasunnah. Itulah yang sesuai dengan tuntunan. <clears throat> Dalilnya adalah mazhabata yang terdapat dalam Sahih Bukhari dari Sahal ibn Sa'ad radhiallahu anhu beliau mengatakan karena nasu adalah manusia diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya pada hasta tangan kiri fi salati ketika sedang salat. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah dengan melakukan istiqra wa tatabu' dengan istiqra uh, penelitian eh, istiqra itu kalau dalam bahasa metodologi penelitian penelitian eh, kasus-kasus kemudian kesimpul uh, kemudian dibuat kesimpulan apa namanya eh? induktif eh? bukan induktif apa Eh, ini kasus-kasus kasus-kasus nanti kemudian dibuat kesimpulan dan kaedah apa itu metodologi penelitian apa induktif atau deduktif namanya istiqra ya, istiqra itu uh, meneliti kasus kasus-kasus yang banyak Ya, setelah itu dibuat simpulan. Karena penelitian ada dua macam, ada kaedah, kemudian dibuktikan. Ada kaedah, dibuktikan. Nah, ini bukan istiqra, itu eh, apa namanya bahasa Arabnya. Nah, kalau istiqra ya, itu kasus, kemudian dibuat simpulan. Ada orang sakit karena ini, ini ada orang sakit, ada sakit orang sakit. Nah, sakit yang sama apa faktornya? Oh, ternyata ini terjadi sakit atau kemudian tersebar penyakit ini karena faktor uh, kebersihan lingkungan misalnya. Kurangnya kebersihan lingkungan. <clears throat> nah, maka di sini ada istiqra wa tatabuk dan tatabuk penelusuran Li'annana nakul karena kita katakan ini istiqra'nya di manakah diletakkannya tangan pada saat sujud? Jawabannya di lantai. Di manakah diletakkan tangan pada saat rukuk? Jawabannya di lutut. Di manakah diletakkan tangan pada saat duduk? Jawabannya di paha. Faya pokok maka tinggal tersisalah keadaan berdiri sebelum rukuk dan setelah rukuk. Sehingga e, berdiri sebelum rokok ataupun setelah rokok itu tercakup dalam e, perkataan sahabat radhiallahu anhu adalah manusia diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya ketika salat. Fayakunu al hati dalan, maka jadilah di sini menunjukkan bahasanya tangan kanan diletakkan pada tangan kiri saat berdiri, baik sebelum rokok ataupun setelah rokok. Inilah yang benar yang disokong oleh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadilah jawaban untuk pertanyaan ini tersusun dari dua poin. Yang pertama, tidak sepatutnya kita bermudah-mudah untuk melontarkan label bid'ah ala amalin fihi majalul lil istihad. Untuk satu perbuatan yang perbuatan itu ada padanya ruang untuk beristihad. Kemudian poin yang kedua, an-naswab bahasanya pendapat yang benar meletakkan tangan kanan pada tangan kiri setelah bangkit dari rukuk adalah sunnah dan bukan bid'ah. Dalilnya adalah hadis yang telah kami sebutkan yaitu hadis Sahal ibn Sa'ad radhiallahu anhu. Ah, sisi pendalilannya karena dalil tersebut bersifat umum. Akan tetapi terdapat pengecualian untuk kondisi rukuk, sujud dan duduk. Karena hadis jaat telah datang bisifatin khasatin tentang tata cara yang bersifat khusus e, tentang meletakkan berkenaan dengan meletakkan tangan dalam kondisi ini yaitu kondisi ruko, sujud dan duduk. Ya, maka di sini kita jumpai faedah eh, bahasanya saya Ibnu Thaimin punya pandangan bahasanya tidak boleh ada label bid'ah dalam masail istihadiyah. Bila tidak sepakat labeling eh, label bid'ah dalam masail istihadiyah. Dan apa itu masail istihadiyah? Tadi beliau telah definisikan yaitu masail alati yakunul haq fiha muhtamilan. Masalah-masalah yang E, nilai kebenaran di dalamnya itu e, mungkin e, mungkin pendapat A dan mungkin pendapat B. Maka ketika maka orang yang kita yakini menyelisih sunnah dalam ala wajihin yasuhu fihil istihad. Ya, dalam ruang yang memang boleh di dalamnya ada istihad. Ya, maka orang yang kita yakini menyelisih sunnah dalam masalah ini tidaklah sepatutnya diberi label atau perbuatannya tidaklah selayaknya dilabeli bid'ah. Nah, kemudian itu pelajaran pentingnya definisi masail istihadiyah, kemudian kaidah beliau dalam masalah label bid'ah dalam masail istihadiyah. Kemudian sebagian orang menambahkan kata-kata wasyukru setelah ucapan Rabbana walakal hamdu. Sehingga bunyinya Rabbana walakal hamdu wasyukru. Famara'yu fadilatikum, maka apa pendapat anda tentang hal ini? Kita diragukan bahasanya mengikatkan diri dengan zikir yang berdalil itulah yang afdal. Maka jika seorang itu bangkit dari ruko, maka adalah dia mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Dan dia tidak dia tambahkan padanya kata-kata wasyukru. Liadami wurudiha. Karena hal tersebut tidak berdalil. Babi hadil munasabah dan dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan bahasanya bacaan yang berdalil di posisi ini yaitu bangkit dari rukuk itu ada empat. Ya, maka pada saat posisi berdiri bangkit dari rukuk boleh mengucapkan Rabbana walakal hamdu, boleh mengucapkan Rabbana lakal hamdu tanpa waw, boleh juga Allahumma Rabbana lakal hamdu dan boleh juga Allahumma Rabbana walakal hamdu. Inilah empat bacaan ya, takuluha yang Anda katakan bisa Anda ucapkan namun gantian. Lakin la jami'an. Namun jangan semuanya dibaca. Ya, jangan uh, semuanya dibaca. Akan tapi takulu hadhihi marotan Anda ucapkan hal ini kadang ini kadang itu. Maka di sebagian salat Anda katakan Rabbana walakal hamdu. Di salat yang lain Anda katakan Rabbana Ya, lakal hamdu tanpa waw. Di sebagian yang lain Allahumma rabbana lakal hamdu. Dan di sebagian kesempatan Allahumma rabbana walakal hamdu. Wa amma suku adapun tambahan lakal hamdu wa suku. Falaisat waridatan maka itu tidak berdalil. Ya, fal aula tarkuha maka yang terbaik adalah meninggalkannya. Ya, maka ya di sini kita jumpai pelajaran uh, dalam bersikap sesuatu yang tidak berdalil dan ini berkenaan dengan ibadah tidak kemudian beliau langsung bersegera bercepat-cepat memfonis bid'ah. Ya, tidak bercepat-cepat memfonis bid'ah. Padahal ini beliau tegaskan tidak berdalil falaisat waridatan ya, tidak datang dalam sunnah e, terjemah bebasnya falaisat waridatan tidak berdalil meskipun demikian cuma beliau katakan al aula tarkuha yang terbaik adalah meninggalkannya beliau tidak menegaskan, oh itu haram tidak berdalil masalah ibadah nah ini masalah sholat tidak berdalil maka ini haram bid'ah maka bila tidak e, bercepat-cepat dan bersegera memberikan label semacam itu e, maka wallahu a'lam kenapa beliau tidak bercepat-cepat dalam memberikan label dalam masalah ini wallahu a'lam Mungkin karena menimbang bahasanya permasalahan ini adalah turunan dari e, permasalahan dan khilaf ulama tentang e, aziyadah alal masru' ya, aziyadah ala al masru' e, yang pernah kita bahas di pelajaran Al-Mulakhas Al-Fiqhi di Kitabul Hajj rasanya telah kita sampaikan Rasanya ulama berselisih pendapat. Ya, bagaimana uh, eh, ya, ulama berselisih pendapat manakala seorang itu uh, ma, uh, menambahkan dalam zikir yang dituntunkan bacaan yang tidak dituntunkan. Ya, ziyada ala ziyada ala masru'. Ada tiga pendapat ulama dalam masalah ini. Eh, ada yang mengatakan itu mubah, ada yang uh, mengatakan itu makro. ini ini Dan maka beliau menilai bahasanya masalah ini adalah turunan, turunan, turunan dari masalah ini yaitu hukum ziyadah alal masro' yang diperselisihkan oleh fukoha oleh para ulama ya, beliau lebih cenderung ya, ya, karena ini tidak berdalil maka beliau katakan aula tarkuha karena ini khilaf ulama ada perselisihan ulama dalam masalah ini maka beliau tidak menegaskan bid'ahnya atau terlarangnya Maka kata-kata aula tarkuha ya uh, itu berarti boleh namun sebaiknya tidak dilakukan. Ya, maka uh, mungkin beliau berpendapat dalam masalah ini ziyadah alal masro' itu boleh. Ya, namun yang terbaik adalah meninggalkannya. Berarti boleh namun ma'al karohah. Eh, menimbang hukumnya boleh namun ma'al karoha boleh namun makroh sehingga beliau katakan karena tidak berdalil fal aula tarkuha kemudian tata cara turun turun untuk sujud beliau katakan sujud itu pada lutut ya, terlebih dahulu setelah itu dua telapak tangan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang itu bersujud pada dua telapak tangannya. Di mana beliau mengatakan jika salah satu kalian bersujud maka jangan turun sebagaimana turunnya onta. tak yadai hendaklah diletakkan tangannya sebelum dua lututnya. Demikian redaksi hadis. Akan tapi kita akan bicarakan hadis ini Wal jumlatul ula maka kalimat yang pertama maka janganlah dia turun sebagaimana turunnya unta. Wa nahyu an sifati sujud. Ya, dan larangan adalah tentang cara sujud. Li ya, li'annahu atabil kafi adallati ala tashbihi. Karena Nabi membawakan huruf kaf yang menunjukkan tasbih. Walaysa nahyan anil udwi alladhi yasjudu alihi. Dan hadis tersebut bukanlah larangan untuk e, menggunakan alat menggunakan anggota badan yang dipakai untuk turun sujud. Falaukana kana an-nahyu maka jika larangannya adalah larangan penggunaan anggota badan yang digunakan untuk turun sujud, maka bunyi hadisnya harusnya fala yabruk ala ma yabruku alaihil ba'iru. Maka janganlah turun dengan anggota badan yang dipakai oleh unta untuk turun. Maka uh, ada dua hal yang patut dibedakan kata beliau dan ini mendasar dalam pembahasan ini bedakan antara falaya buruk, kama burukul ba'ir Falaya buruk, kama buruk burukul ba'ir ini kafnya kaf uh, eh, tashbih ya, sehingga maknanya adalah falaya buruk, burukal ba'iri maka janganlah kalian turun seperti turunnya onta maka yang dibahas adalah hai'ah. bentuk turun. Maka yang dilarang adalah bentuk turun. Dan yang di, eh, dan hadis ini demikian teks hadisnya. Dan hadis ini sehingga hadis ini tidak membahas tentang ya, larangan menggunakan anggota anggota badan tertentu untuk turun sujud karena bunyi hadisnya adalah demikian. Maka jika e, lain halnya kalau bunyi hadisnya adalah fala ya buruk alama e, buruku bihil ba'ir. Janganlah kalian menderom dengan lutut sebagaimana yang e, lutut yang itu adalah anggota badan yang dipakai oleh e, oleh onta untuk turun. Ini. Maka bunyi ya, bunyi hadisnya adalah yang pertama bukan yang kedua. Ya, maka hadis ini larangan tentang hai'ah. larangan tentang bentuk, bentuk turun dan bukan larangan penggunaan anggota badan tertentu untuk turun. Sehingga beliau mau mengatakan, ya, maka saya menurut Thaymin membantah Al-Albani dengan mengatakan, anda tidak perlu capek-capek membahas tentang ya, posisi lutut itu ada di mana. Posisi lutut itu ada, posisi lutut unta itu ada di mana. Karena Sa'albani itu fokusnya membahas tentang uh, posi, uh, posisi lutut unta itu di mana. beliau mengatakan bahasanya unta itu turun dengan lututnya. Ya. Unta itu turun, turunnya dengan lutut. Kemudian uh, eh, banyak sibuk membahas lututnya unta itu di mana? Di kaki depan ataukah di kaki belakang? Nah, maka hasil kesimpulannya lutut itu di uh, lututnya unta itu di kaki depannya. Sedangkan lutut orang itu di kakinya, di kaki ya, di kakinya. Sehingga eh, supaya turunnya itu tidak dengan lutut, ya, supaya turunnya itu tidak dengan lutut, ya, maka taruh tangan terlebih dahulu. Taruh tangan terlebih dahulu. Tujuannya apa? Supaya turunnya tidak dengan lutut. Maka yang benar tangan dulu lutut baru belakangan. Supaya turun sujud tidak dengan lutut. Maka bahasa bebas yang saya menurut mengatakan tidak perlu capek-capek membahas ya, lutut itu di mana. Karena yang dilarang itu hayah. E, yang dilarang itu hayahnya. E, bentuknya, bentuk turunnya. Bentuk turunnya. Bukan anggota mengguna, penggunaan anggota badan tertentu. Eh, bukan penggunaan anggota badan tertentu. Eh, maka studi dan kajian tentang di manakah posisi lutut itu manfaat, itu seandainya bunyi hadisnya adalah falaya buruk eh, alama ya buruk alaihil ba'ir. Nah itu manfaat. Ya, maka kita lihat di kenyataan e, apa itu alat, apa itu anggota badan yang dipakai oleh unta untuk turun. Oh, lutut. Namun lututnya ada di kaki depan. Nah, terus habis itu kita sibuk. Oh, kalau orang lututnya di mana? Di kaki. Berarti kalau lututnya dulu, ya, maka berarti sama dengan ya, sama dengan unta. Kalau supaya nggak sama dengan unta. Ya sudah, tangannya dulu. Nah ini bahasan ini kata bahasa bebasnya saya Ibnu katakan ini manfaat. Pembahasan ini manfaat logis kalau bunyi hadisnya adalah fala yabruk ala ma yabruku alihil bair. Jangan turun dengan menggunakan anggota badan yang dipakai oleh unta untuk turun yaitu lutut. Ini. Jangan turun dengan lutut yang dipakai oleh unta untuk turun. Nah, itu manfaat. Studi tentang di manakah lututnya unta. Ya, padahal hadisnya bukan itu teksnya. Teks hadisnya adalah fala yabruk ka kaburukil ba'ir. Fala yabruk kama yabrukul ba'ir atau yang maknanya adalah fala yabruk kabu'u kal burukil ba'ir. Jangan turun seperti turunnya onta. Maka gimana seperti turunnya onta bagian depan badannya terlebih dahulu yang turun. Mau itu lutut atau itu enggak enggak ambil pusing kita. Kita enggak melihat itu. Gitu. Ini yang jelas onta itu turunnya ya, bagian badan kepala dan tangannya kepala dan tangannya itu kakinya. Ah, itu yang turun dulu. Nah bagian depan orang nggak ah, wajahnya. Nah, bagian depan orang nah itu wajahnya. Gitu. Nah kalau punya hadisnya fala buruk alama ya yabruku alihil ba'ir maka hina izin nakul maka pada saat itu kita katakan janganlah kalian turun dengan menggunakan lutut. Karena memang unta itu turun dengan menggunakan lututnya. Nah, yang jadi masalah bunyi hadisnya tidak seperti itu. Namun yang jadi masalah ternyata Nabi akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan la yabruk ala ma yabruku alihil ba'ir. Namun yang Nabi katakan la yabruk kama yabrukul ba'ir. Maka larangan itu tentang adalah yang Nabi larang itu adalah kaifiyah. Cara sujud, cara turun, eh, gambaran turun, atau bahasa yang lainnya adalah hayah, buruk. Ya, eh, cara turunnya. Gimana cara turunnya? Ya, bagian depan anggota badannya yang turun terlebih dahulu ini ya, bagian depan wajahnya ya, dan kemudian e, kaki depannya. Nah, itu yang turun terlebih dahulu. Nah, itu yang dilarang. Ya, baik mau lutut itu di lututnya dia itu di depan mau di belakang, no problem. Karena yang e, karena yang dilarang adalah hai atul buruk dan bukan ma ya, ya buruk alaih. Iya. Maka larangannya adalah tentang hay'ah. nuzul, hay'atul buruk. Itu yang dilarang. La an udwi alladhi yasjudu alihi. Bukan anggota badan yang dipakai untuk turun. Nah itulah yang uh, uh, uh, fikih inilah. Yeah Fikih inilah yang mendasari kenapa Ibnul Qayyim menegaskan di Zadul Ma'ad. Bahasanya akhir hadis itu maklub. Ala rawi. Itu terbalik. Itu terbalik. Karena salah pahamnya rawi. Yaitu waliyadak yadaihi qabla rukbataihi. Wakal Ibnul Qayyim mengatakan yang benar yang Nabi maksudkan namun uh, rawinya salah paham waliyada rukbatahi qabla yadaihi li'anahu karena lawada ayadaihi seandainya dia letakkan tangannya sebelum lututnya laba roka kama ya burkul bair maka yang terjadi turunnya itu seperti bentuk turunnya Nah, onta yaitu bagian depan badannya itu yang turun terlebih dahulu. Fa'inal ba'ir karena onta jika turun maka dia dahulukan tangannya itu kaki depannya. Dan siapa yang menyaksikan onta engdal buruk ketika mau turun tabayyana lahu hada. Dia akan tahu dan jelas baginya hal ini. Yeah. Maka yang dilihat adalah tangannya dulu yang turun dan tangan onta itu adalah uh, kaki depannya ya, dan bagian depan wajahnya, bagian badan, bagian depan badannya itu yang pertama kali turun. Ya. Nah itu hayahnya itu bentuknya, ya, itu bentuknya dan eh, dan itu yang dibahas oleh hadis dan bukan alat untuk turunnya. Bukan anggota badan, organ badan yang dipakai untuk turun. Wahina idin maka pada saat itu yakunu sohab, maka yang benar. Ida arutna jika kita ingin ayat atau bakolar selaras air hadis dengan awal hadis. Ya, maka supaya selaras antara akhir hadis dengan awal hadis, maka waliyada rukbatahi qabla yadaihi. Maka letakkan e, lutut sebelum tangan. Karena seandainya dia letakkan tangan sebelum e, lutut, kama kultus sebagai aku katakan, maka dia la baroka, niscaya dia turun sebagaimana turunnya unta. Dan wahina itu pada, saat itu maka awal hadis dan akhir hadis itu bertentangan. Wakat alafa fabatu ikhwa ada sebagian, ada salah satu orang yang menulis buku yang diberi judul Fathul Ma'bud fi wad'i rukbataini Eh, qabla al-yadaini fi sujud. Wa ajada fiha wa afada dan beliau telah memberikan pembahasan yang bagus dan berfaedah. Wa ala hadza berdasarkan orang yang di atas fa inna sunnata maka sunnah yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mau turun sujud adalah hendaknya seorang itu meletakkan dua lututnya terlebih dahulu sebelum dua tangannya. Ya. Maka kita Eh, jumpai di sini contoh yang namanya al-fiqhu. Yang namanya fikih itu telaah mendalam. Ya, itu bahasan mendalam, bukan bahasan yang setahi, bukan pembahasan yang cuma ada di permukaan. Namun telaah yang mendalam. Ya, sehingga eh, bisa kita katakan pembahasan Sa'albani yang panjang lebar tentang masalah di manakah lutut uh, lutut onta dengan berbagai macam rujukan riwayat kemudian keterangan aluluroh uh, eh, itu semua rontok dengan satu kalimat ya. nah, itu semua rontok dengan satu kalimat dari Sayyid Nuzaimin hadis ini bicara tentang kamaya bukul ba'ir la bunyi hadisnya itu falayabruk kama yabrukul ba'ir bukan falayabruk bima atau alama bunyi hadisnya bukan falayabruk alama yabruku alihil ba'ir sudah cuma di komentar itu eh, bahasan beliau satu lembar dengan berbagai macam referensi itu bisa dikatakan rontok dengan cuma satu kalimat bunyi hadisnya itu fala yabruk kama yabrukul ba'ir bukan fala yabruk alama yabruku alaihil ba'ir selesai sehingga e, pembahasan Anda panjang lebar tentang letak lutut itu tidak ada gunanya di sini tidak menyentuh akar permasalahan nah, itu, itu belok nah, belok dari akar permasalahan E, karena permasalahannya adalah hayatul buruk dan bukan ma'alehil buruk. E, e, bukan masalah organ dan anggota badan dan alat untuk turun. Namun bentuk turun. Nah, kemudian berkenaan dengan sujud, hukum memanjangkan punggung yang berlebihan ketika sujud. Ya. Ya, apa hukum orang sujud seperti orang mau uh, kata orang Jawa. Ya, seperti orang mau tengkuap karena terlalu panjang. sehingga dia perlu kemudian kalau di tempat kita perlu apa satu setengah soft untuk sujudnya dia sendiri. Maka beliau katakan dan ini fenomena yang menyebar ya, bukan hanya di Indonesia namun mendunia sehingga itu pembahasannya bukan hanya uh, pembahasannya ada di mana-mana. al Imtidad az-zaid memanjangkan badan yang berlebihan ketika sujud satu hal yang menyelisih sunnah. Karena orang-orang yang menggambarkan tata cara salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan annahu kana yumitu dhuhrahu Nabi memanjangkan punggungnya ketika sujud. Tidak ada yang demikian. Kama kalu lain halnya ketika ruko. Maka para sahabat yang menggambarkan tata cara uh, eh, rukuknya Nabi mengatakan kalau Nabi itu uh, memanjangkan punggungnya ketika rukuk. Oleh karena itu inama al masru' yang dituntunkan fi hali sujud ketika sujud adalah e, hendaknya seorang itu menjauhkan perutnya dari pahanya. Wa ya'lu bidzalika. Sehingga posisi perut itu tinggi. Dalam artian tidak menyentuh paha. Ya, asal tidak ada bagian dari perut yang nempel paha itu sudah e, nanti sudah uh, sudah proporsional sujudnya ya, perut oh, tidak ada satupun bagian dari perut ya, yang nempel di paha. Itu sujudnya sudah proporsional. Ya, dan itu kesimpulan fukoha. Ketika tentang membahas tentang tata cara uh, uh, tata cara sujud yang benar uh, yang disimpulkan oleh para ulama-ulama fikih, ya, maka tidak ada bagian dari perut yang nempel paha dan tidak ada bagian dari paha yang nempel betis. nempel betis. Kalau orang itu terlalu uh, pendek, nanti uh, pahanya itu nempel betisnya. Nih. Ada orang yang ketika sujud itu menaruh wajahnya pas di depan lututnya. Nih. Pas ketika sujud dia taruh mukanya itu pas uh, dagunya itu nempel uh, nempel di uh, di lututnya maka seluruh paha nempel di seluruh betis ya. Ya, maka seluruh paha nempel di seluruh betis nah, itu terlalu ya, terlalu pendek ya, panjang yang proporsional ketika sujud ya, tidak ada satupun bagian dari paha yang nempel betis dan tidak ada satupun bagian dari perut nempel paha. Sudah itu nanti sujudnya ukurannya ukuran yang proporsional. Maka tidak perlu la ayumiddahu tidak perlu dipanjangkan secara berlebihan sebagaimana kelakuan sebagian orang. Ya. ya kemudian tentang hitam-hitam di dahi. <coughs> Apakah terdapat dalil bahasanya ya, hitam-hitam ya, yang ditimbulkan oleh sujud yang itu terletak di dahi itu tanda orang soleh. Ya. Oh, kalau ada hitam-hitamnya berarti orang soleh. Ya. Kalau tidak ada hitam-hitamnya berarti kurang soleh. Maka jawabannya laisa hadza min alamatis salihin. Itu bukan tanda orang saleh. Yang dimaksud atharus sujud di surat Al-Fatah ya. yang dimaksud dengan atharus sujud, bekas sujud yang ada di surat Al-Fatah innamahu an-nur. Yang dimaksud dengan atharus sujud yang terpuji di di Al-Qur'an itu adalah cahaya yang ada di wajah. Lapangnya dada dan bagusnya akhlak. Wa ma'asbaha dalik dan semacam itu. Oleh karena itu sebagian ahli tafsir mengatakan asari sujud itu adalah tawadu. Asari sujud itu tawadu. Maka orang yang sujud, orang yang sholat itu tawadu orangnya. Ya, itu asaru sujud. Maka di sini beliau katakan husnul khuluq. Akhlak yang mulia itu asaru sujud. Wa amal al-asar adapun bekas alladhi yusabbibu as-sujud yang disebabkan karena sujud yang ada pada wajah, yang ada pada dahi. Fakat haru maka item-item ini nampak pada wajah orang yang tidak sholat kecuali sholat fardu saja. Ya, sholatnya cuma sholat fardu, tidak pernah sholat sunnah. No ada item-itemnya. Kenapa? Lirik kotil jildi. Karena kulitnya tipis. Ya. Begitu ketemu karpet tertentu, ah, langsung kemudian ah, tidak perlu digosok-gosokkan dahinya itu sudah uh, sudah menghitam. Wakala tadhar dan boleh jadi hitam-hitam di dahi ini tidak kelihatan pada wajah orang yang rajin sholat dan panjang dan lama sujudnya. Kenapa? Karena ya, karena uh, kulitnya bagus. Ya. Ditambah kemudian karpetnya juga uh, nyaman, lembut. Nah. Nah, kemudian apakah terdapat hadis yang sahih tentang menggerakkan jari telunjuk di antara dua sujud fi salati ketika salat? Dan ini adalah uh, pendapat uniknya Syekh Ibnu yang tidak disepakati oleh banyak ulama yang sejaman dengannya. Yaitu ketika duduk di antara dua sujud itu ada isyarat eh, isyarat telunjuk. Naam kata beliau waradal hadis terdapat hadis ada dalam Sahih Muslim dari Ibnu Umar radhiallahu anhu ma, saya Nabi sallallahu Alaihi Wasallam karena idha ada fi salati jika beliau duduk ketika salat eh, wadakar anna yusiru bi usbu'ahi maka dia Ibnu Umar menyebutkan kalau Nabi berisyarat dengan jarinya wa fi dan dalam lafat yang lain idza qa'ada fit tasyahudi dan jika beliau duduk ketika tasyahud falafzu al awal maka di sini ada dua redaksi yang pertama idza qa'ada fis salati kemudian yang kedua adalah idza qa'ada fit tasyahudi maka lafat yang pertama idza qa'ada fis salati itu am Sedangkan lafat yang kedua idza ada fit tasyahudi itu khas. Dan kaidah mengatakan disebutkannya al-khas dengan hukum yang sama dengan am itu tidak bermakna taksis. Tidak bermakna taksis. Contoh pembandingnya adalah ucapan seorang kepada yang lain, akrim talabatul ilmi. Ya, muliakanlah ya, penuntut ilmu. Kemudian dia juga berkata pada orang tersebut, muliakanlah Muhammad. Dan Muhammad adalah ya, di antara penuntut ilmu. Fahadha tadi maka ini tidaklah berkonsekuensi ala tidak telah dimuliakan ya, para penuntut ilmu yang lain. Ya, Wakat nasa ulama ul usul dan para ulama usul fikih telah menegaskan kaidah ini. Disebutkan oleh Sesingkiti rahimallah di kitabnya Atwal Bayan. Ya, bahasanya dikul khas bihukmin yuafiqu uh, eh, hukum al-am itu laisa taksisan. Maka berilah hadiah kepada semua siswa di kelas ini. Kemudian ada kalimat kedua, berilah hadiah kepada Muhammad. Dan Muhammad adalah salah satu siswa di kelas ini. Maka kalimat yang kedua itu bukan taksis. Untuk kalimat yang pertama. Karena hukumnya sama. Karena yang namanya taksis itu mengeluarkan. Maka hukumnya beda. Yang namanya taksis itu ikhraj, mengeluarkan. <coughs> Ya, berilah hadiah kepada semua siswa di kelas ini. Ya, itu baru taksis manakala ada kalimat berilah hadiah kepada semua siswa yang ada di kelas ini kecuali Muhammad. Ya, Muhammad dikeluarkan dari hukum mendapatkan hadiah. Nah, yang namanya oleh eh, karena yang namanya taksis itu ikhraj mengeluarkan. Tapi kalau ya, kalau hukumnya sama berarti tidak ada ikhraj. Ya, namun di situ ada pemuliaan untuk Muhammad. Ya, karena dia disebut dua kali. Karena dia disebut dua kali. Berilah hadiah kepada semua siswa yang ada di kelas ini. Dan berilah hadiah kepada Muhammad yang merupakan salah satu siswa di kelas ini. Maka Muhammad disebut dua kali. Itu bukan taksis namun itu pemuliaan. Walakin laukala seandainya seorang itu mengatakan muliakanlah para penuntut ilmu. Kemudian dikatakan la tukriman yanam fidarsi. Jangan beri hadiah, jangan muliakan siswa, pelajar yang tidur saat pelajaran disampaikan, saat pengajian berjalan. Itu jangan dikasih hadiah. Nah, namun dikasih teguran. Ya, maka ini baru taksis. Berilah hadiah kepada semua pelajar di kelas ini. Ya, kecuali yang ngantuk saat pelajaran. Maka itu baru ada taksis. Karena ada yang dikeluarkan. Fahada yak tadi taksis. Maka di sini terjadi taksis. Li'annahu dukira hukmin, Karena dalam hal ini yang khas itu disebutkan dengan hukum yang berbeda dengan hukum al-am. Ya. Maka oleh karena itu beliau katakan dua redaksi ini bukan taksis. Yang idha qa'ada fi sholah sama idha qa'ada fi tasyahud. Tuma fi hadal hadis kemudian fi dalam masalah ini ada hadis khas. Itu hadis yang kalau Imam Ahmad. Ada hadis khusus. Ada hadis spesifik yang dia kelima Ahmad dalam musnadnya dengan bisa nadin fihi dengan sanad yang dikomentari oleh penulis kitab Fathul Rabbani Sarah uh, Musnad Imam Ahmad sanadu hasan wa batu ba'du al muhasin ala zadil ma'ad dan dikatakan oleh sebagian pemberi catatan kaki eh, untuk Zadul Ma'ad berarti Sesu'aib Al-Arnaud berarti Eh, yang ini, memberi catatan kaki untuk Zadul Ma'ad, sesuai Al-Arnaud mengatakan sanatnya sahih. Ya, terdapat hadis yang dalam berat Imam Ahmad, sunnya Rasulullah Sallallahu karena ida jalasa, apa beliau beliau duduk di antara dua sujud, maka beliau genggam jari-jarinya dan berisarat dengan jari telunjuk. Pemangkola la yuharikuha Dan orang yang mengatakan tidak menggerak-gerakkan jari e, jari, maka kami tanyakan kepadanya, apa yang dia, dia lakukan dengan tangan kanannya? Jika Anda katakan, ya sudah diluruskan saja di atas e, di paha, maka kami akan tuntut Anda dengan dalil. Walam yarid fil ahadis, dan tidak terdapat dalam hadis-hadis bahwasanya Nabi itu ya, membuka tangannya, tangan kanannya di pahanya, menghamparkan tangan kanannya di pahanya. Dan seandainya Nabi membentangkan tangannya di pahanya, labayyanau sahabatu. Ini sahabat telah menjelaskannya. Sebagaimana sahabat menjelaskan kalau Nabi membentangkan tangan kirinya pada paha kirinya. Fahadi salah satu adillatun, salah satu adillatin. Ini tiga dalil Kenapa Sayyid Muthaimin berpendapat dianjurkan ketika orang duduk di antara dua sujud berisarat dengan jari telunjuk. Yang pertama ada dua hadis, ada dua redaksi yang itu bukan taksis. Yang kedua ada hadis spesifik red Imam Ahmad. Ya, kemudian yang ketiga, nah ini tadi. Ya, sahabat itu menjelaskan kalau seandainya memang itu tangan dihamparkan, sahabat telah menjelaskannya. ya, uh, dia uh, demikian yang beliau katakan ya, dan ini adalah pendapat uh, uniknya Sa'ib Nuthimin yang tidak disepakati oleh ya, banyak ulama yang uh, sezaman dengan beliau ya, dan tata cara duduk di antara dua sujud yang beliau sampaikan ini dimasukkan oleh Sebekar Abu Zaid di kitabnya La Jadidah fi Ahkamis Sholah ya, beliau anggap ya, Nah, yang intinya kata saya Bakar tidak dijumpai fukoha ya, masa silam satupun yang berpendapat dengan pendapat semacam ini dan itu sudah cukup untuk menunjukkan kalau ini uh, satu hal yang tidak berdasar. Adapun berkenaan dengan apa yang tadi beliau sampaikan, uh, maka untuk hadis idakoh ada fi sholat sama idakoh ada fi tasyahud maka yang benar maka hadis ini tidak berkenaan dengan taksis karena hadis ini bukan am karena hadis ini mutlak ya, nah hadis ini itu bukan am namun mutlak ya, kaidah usul fikih mengatakan bahasanya fiil itu ya dulu alat itlak bukan ya dulu ala al umum dan di sini fiil di sini fi'il. Idza qa'ada, qa'ada fi salati, qa'ada fi salati. Ya, qa'ada fi'il. Fi'il, maka eh, ini babnya bukan bab am dan khas, bukan taksis. Namun pembahasannya adalah mutlak dan muqayyad. Ya, dan mutlak yang ada di qa'ada fi salati telah ditakdir dengan qa'ada fi tasyahudi selesai masalah. Maka uh, lain uh, lain bab. Ya, sedangkan uh, hadis riwayat Imam Ahmad ya, maka itu ya, sebagaimana kata Abu Zaid demikian juga kata Al Albani ya, hadis Imam Ahmad itu makhotnya sama dengan hadis riwayat Muslim makhotnya sama sanatnya sama Ya, sanatnya sama. Maka di situ ya, sikap yang benar adalah dilakukan tarjih. Dilakukan tarjih. Sehingga yang benar hadis riwayat Imam Ahmad itu sah. Ya, karena tidak jelas baina ini baina sajadataini ini ini sah. Harusnya jalasa fit syahudi. Adapun alasan yang ketiga yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Thaimin, ya, kita katakan tadi cukup dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Bakar Zaid bahasa ini la jadi tafi kami sholat. Dan ini tidak dijumpai ada fukoha yang mengatakan demikian. Nah, <clears throat> sehingga yang tepat adalah e, ketika duduk di antara dua sujud, e, maka tangan cukup dibentangkan sebagaimana dikatakan oleh para fukoha. Apa dalilnya? Ya itu. Tidak ada yang mengatakan kalau tangan diisyaratkan. Kemudian hukum duduk istirahat. Ulama tentang duduk istirahat punya tiga pendapat. Ada tiga pendapat. Yang pertama menganjurkan duduk istirahat secara mutlak. Ini syafi'iyah. Kemudian tidak menganjurkan duduk istirahat sama sekali. Kemudian yang ketiga adalah atafsil merinci antara orang yang kesulitan untuk berdiri langsung sehingga perlu duduk dan orang yang tidak kesulitan untuk berdiri langsung maka tidak duduk sampai ke di al-murni wa fihi jam'un bainal akhbar dan pendapat ini mengkompromikan uh, di antara berbagai macam hadis dan pertengahan di antara dua pendapat sebelumnya. Wadzakara dan Ibnu Qudamah menyampaikan di halaman Alati Taliha setelahnya dari Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu Ali mengatakan inna minas sunnati fi salati al maktubati bahasanya yang sesuai dengan sunnah di salat fardu idza nahada rajulu fi raqataini al ulayain bahasanya jika seorang itu bangkit ya, di dua rakaat yang pertama Allah ya'tamida biyadaihi maka janganlah dia bertopang pada dua tangannya pada al-ardi al-ardi pada tanah atau pada lantai kecuali dia orang tua renta yang tidak mampu langsung berdiri. Ini oleh Al-Athram. Catatan kaki juga dilihatkan oleh al bayhaqi Sumakal kemudian Ibnu Qudamah mengatakan Wahadis Malik yaitu hadis Malik ibn Huwairith Nabi saw Alaihi Wasallam Ida rafa ra'sahu jika mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, istawa qaidan maka beliau duduk tegak, tsumma tamada kemudian bertopang pada lantai. Maka hadis ini yang diatkan oleh Al-Bukhari mahmulan ala annahu kana minan nabi sallallahu alaihi wasallam li masyaqqatil qiyam. Kita hamal, kita maknai bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kesulitan untuk langsung berdiri karena lemahnya fisik beliau dan karena sudah rentannya, sudah sepuhnya beliau. Ya, buktinya di hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya aku telah gemuk karena tua. Ya, fala tasbikuni birukoi wala bisujudi. Maka janganlah kalian mendahuluiku dalam rukuk dan sujud. Sekian kutipan dari uh, Ibnu Kudama. Wahadal qaul huwa amilu ilai akhiran. Ya, Sayyidina mengatakan dan pendapat ini yaitu tafsir itulah pendapat yang pada akhirnya aku condongi. Ini, ini, maka berarti beliau mengalami perubahan pendapat. Ini, sebelumnya tidak bercondong pada pendapat yang ketiga. Ya, Allah alam pendapat apa yang beliau ambil sebelumnya. E, namun pendapat yang terakhir beliau condongi adalah pendapat yang ketiga. Alasannya, Wadali kata hal tersebut karena Malik ibn Huwairis tiba ke Madinah berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi itu sedang siap-siap berangkat perang Tabuk dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu itu telah tua telah uh, telah sepo wabah tapi adzafu telah mulai pada badan Nabi ada kelemahan fisik dalam saya Muslim eh, dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha beliau mengatakan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah gemuk dan berat badannya, maka kana aktsaru salatihi jalisan. Maka mayoritas salat sunnah Nabi itu sambil duduk. Wasa'alah Abdullah ibn Syaqiq dan Abdullah bin Syaqiq bertanya pada Ibunda Aisyah, apakah Nabi Shallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan duduk? Ya. Maka qalat maka Ibunda Aisyah mengatakan, "Na'am ba'dama hatamahu an-nasu." Ya Nabi demikian setelah hatoma. Lewati dulu. Kalau Hafsah Hafsah mengatakan, Maro itu aku tidaklah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yusali salat fi sabahatihi. sabahah itu dalam hadis artinya salat sunnah. Saya pernah baca terjemah menerjemahkan sebuah dengan sholat tasbih dan itu terjemahan yang ngawur. Ya. Ya, di hadis ya, biji tasbih nggak dikenal oleh Nabi atau kemudian apa sholat tasbih uh, diperselisihkan. Ya. bisa artinya bertasbih, bisa artinya biji tasbih, subahah. Ya, namun sebah dalam hadis artinya sholat sunnah. Aku marah itu aku tidak pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yusalli fi Mengerjakan sholat ketika sholat sunnah, kaidan sambil duduk. Hatta karena kebela wafati bi amin. Sampai setahun sebelum Nabi wafat. Fakana yusali fi sabahatihi kaidan. Maka setahun sebelum Nabi wafat itu Nabi Eh, mayoritas tadi sebagaimana kata Ibunda Aisyah kalau di sini bisa diartikan semua karena yusalli fi sabati qaida maka semua sholat sunnahnya Nabi sambil duduk tapi kalau berdasarkan riwayat sebelumnya riwayat dari Ibunda Aisyah itu akhtar mayoritas sholat sunnahnya Nabi itu sambil duduk dalam riwayat yang lain satu atau dua tahun sebelum wafat dan semua riwayat ini ada dalam Sahih Muslim Wa yu'ayitu dzalika dan itu dikuatkan ana fi hadis Malik bahkan di hadis Malik Ibn Huwairis dan disebutkan ya, bertopang pada lantai. Dan yang namanya bertopang pada sesuatu namanya kuno hanya harus dilakukan ketika dibutuhkan. Warubama dan boleh jadi hal ini dikuatkan mafi hadis Abdullah ibn Buhayna yang dihadkan oleh Bukhari dan yang lain bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat bim ad Nabi sholat berjamaah bersama para sahabat sholat duhur. Maka beliau bangkit dari minarokata ini dari uh, dua uh, dari dua rakaat ya, dan setiap kali bangkit lam jilis, Nabi tidak duduk itu tidak duduk istirahat. Maka perkataan la jilis ini am, ya, bukan am ya. Da, uh, eh, fiil itu tidak menunjukkan umum fi'il itu menunjukkan mutlak. Ya. Ya. Maka perkataan beliau lam jelas itu am. Ya. Dan beliau tidak mengecualikan duduk istirahat. Wakat juga dan bisa juga kita katakan bahasanya duduk yang ditiadakan adalah duduk tasahud bukan semua duduk wallahu a'lam. Ya, uh, Tadi berka uh, hatta hatamahu an bisa artinya menua, asana Setelah beliau tua. Kemudian yang terakhir di pagi hari ini adalah pertanyaan selanjutnya 254 hukum menggerakkan eh, jari telunjuk di tasyahud dari awal sampai akhir. Maka pendapat saya Ibnu Taimin bahasanya menggerakkan jari eh, jari telunjuk itu hanyalah pada saat berdoa Eh, Walaysa fi jami tasyahud tidak pada semua tasyahud. Eh, Fa'idada maka jika kalimatnya kalimat doa eh, harokaha maka digerakkan. Sebagaimana terdapat dalam sebagian hadis. Yuharikuha yada'u biha. Digerakkan dan Nabi berdoa dengannya. Ya, maka ketika uh, Assalamu alaika, nah itu gerakkan. Assalamu alaika ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa ala ibadillahi salihin. Kalau ketika syahadat asyhadu alla ilaha illallah maka tidak digerakkan. Makanya digerakkan ketika berdoa. Bahwa judzalika alasannya anada isinya orang yang berdoa adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla itu fisama sama di atas sana. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di atas sana? Akan menenggelamkan kalian ke dalam bumi faida huwa tamur am amin tu fis sama apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di, di atas sana ayur sila alaikum hasiba mengirimkan kepada kalian hasiba fasata'lamuna maka kalian akan mengetahui kaifa nadir bagaimanakah an-nadir rasul yang memberikan peringatan Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Tidakkah kalian merasa aman kepadaku? Tidakkah kalian merasa aman dengan e, percaya kepadaku padahal aku adalah orang yang dipercaya oleh zat yang ada di atas sana. Maka Allah Ta'ala fisama bimakna fil ulu di atas sana, di atas seluruh makhluknya. Maka jika Anda berdoa meminta kepada Allah maka e, sebenarnya Anda berisarat ke arah atas sana. Walihada oleh karena itu sabata valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. <coughs> Bahasanya Nabi menyampaikan khutbatul wada <coughs> dan Nabi mengatakan, bukankah aku telah menyampaikan? Farofa'a usbu'ahu maka Nabi isyaratkan jarinya ke arah atas. Namun beliau menekuknya sedikit ke arah manusia. Maka tidak lurus namun agak uh, agak ditekuk sedikit. Wayakul kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah masyad, Allah masyad, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Wahada dulu maka ini menunjukkan bahasanya Allah itu fakohul kulisyai di atas seluruh makhluknya. Dan ini adalah satu perkara yang jelas dan diketahui berdasarkan fitrah, akal sehat, dalil sam'i dan ijma yaitu minimal ijma ahlu sunnah. Wa ala hadha berdasarkan hal ini maka setiap kali Anda berdoa minta kepada Allah, maka Anda gerakkan jari telunjuk eh, tusyiru biha dan berisyarat padanya ila sama ke arah atas. Sedangkan dalam selain itu, maka jari telunjuk Anda buat tenang. Ya, oleh karena itu marilah kita coba telusuri saat ini tempat-tempat doa saat tasyahud yaitu ketika ucapan assalamualaikum ya nabi warahmatullahi wabarakatuh Demikian juga tempat uh, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kemudian yang ketiga <coughs> Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad uh, wa ala Muhammadin wa ala ali uh, Muhammad. Kemudian yang keempat adalah saat doa setelah selesai solawat. A'udzubillah min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min finatil mahya wal mamat wa min finatil masihid dajjal. <coughs> Inilah delapan, kalau mau dirinci eh, detail nanti ada delapan. Inilah delapan tempat yang pada saat itu hendaknya seorang dianjurkan untuk menggerakkan jarinya. Dan digerakkannya adalah nahwas sama. Yeah, digerakkannya adalah nahwas sama. Yeah, digerakkan ke arah atas ini, cuma digerakkan ke arah atas. Wa idza da'a bi ghairi dzalika aidan rafa'aha. Dan demikian juga seandainya ada doa-doa tambahan. Jika seorang itu berdoa dengan doa yang lain, ada doa-doa tambahan setelah berlindung dari empat hal, rafa'aha, maka adalah dia angkat jari telunjuknya. Karena kaedahnya adalah fa'aha ingda kulit doain. <coughs> <coughs> diangkat ya, diangkat ingda kuli doain pada setiap kali berdoa. Maka kalau saya menutemin itu e, ketika tasahud maka posisi jari telunjuk itu ya, tenang, diam ke bawah. Ya, diam ke bawah. Nah, ketika ketika doa, kalimat kalimat doa, Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Ketika asyhadu alla ilaha illallah maka kembali dibuat tenang e, nempel di bawah. Nanti ketika solawat kemudian digerakkan lagi ke atas. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya. Demikian juga Allahumma ini auduka min adabi jahannam wa min adabil qabri. Seandainya masih ada tambahan doa juga sama digerakkan ke arah atas nahwas sama ke arah atas. Yeah. Jika tidak maka posisinya tenang. Ini posisinya posisi tenang ditempelkan di bawah. Faidah tamur berkenaan dengan surat Al-Mulk tadi faidah tamur tamur di, eh, di terjemah depak diartikan dengan bergoncang. Sedangkan hasiba badai yang berbatu sila alaikum hasiba pada yang berbatu. Fasata'lamuna kaifa nadhir maka kelak kamu akan mengetahui bagaimanakah akibat mendustakan peringatanku, mendustakan sang rasul. Ya, uh, atau sebelumnya berkenaan dengan ziyadah fi dzikri uh, tadi. Ikhtalaf al-fuqaha fi hukmi ziyadah fi dzikri alal ma'thur. Ya, tambahan dikir untuk Eh, lebih dari apa yang dituntunkan ada tiga pendapat berkenaan dengan tadi eh, Rabbana walakal hamdu wa syukur maka ada tiga pendapat pendapat yang pertama mengatakan eh, al aslu fil jawas hukum asalnya adalah diperbolehkan kemudian pendapat yang kedua mengatakan makruh wa taqul nukila an Imam Malik wa wa qaulu Syafi'i fil qadim sedangkan pendapat Syafi'i di qaul jadid itu adalah pendapat yang pertama yaitu jawaz Kemudian pendapat yang ketiga adalah mustahab walisat makruhatan. Maka ada pendapat mengatakan mubah, kemudian makruh, kemudian mustahab. Ya, dan eh, perkataan Syekh Ibnu eh, karena tidak berdalil maka al-aula tarkuhu mengisyaratkan kalau kaidah beliau adalah makruh. Uh, ziyadah alal masyru' eh, kan, yang, tidak berdalil itu makruh dan itu pendapat yang dinisbatkan sebagai pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Syafi'i fil madhabil qadim kaul kodimnya Imam e, kaul kodimnya Imam Syafi'i. Kaul jadidnya Imam Syafi'i itu mubah. Ya demikian yang kita bahas kita kaji di kesempatan pagi hari ini wassalamualaikum ala wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa rada'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, saya ingin bertanya tentang bagaimanakah tips untuk bisa baca kitab dan apa nasihat Ustadz agar bisa mempertahankan semangat untuk bisa belajar baca kitab apapun kesulitannya. Ya, maka <clears throat> e, tentu bisa lancar baca kitab itu satu hal yang istimewa. Ya, meskipun keistimewaan itu sendiri nanti bertingkat-tingkat di dalamnya. Eh, dan sesuatu yang istimewa semuanya memerlukan eh, memerlukan kesabaran as-sabr wal, wal, musabarah yang dengannya maka terlihatlah istimewa orang yang istimewa eh, ya, seandainya hal-hal yang istimewa itu orang tidak perlu bersusah payah maka tidak akan terbedakan orang yang istimewa dan orang yang ya, tidak istimewa karena semua orang akan bisa mendapatkannya karena ini tidak bisa didapatkan oleh semua orang, maka terlihatlah istimewanya orang yang istimewa. Maka uh, ketika kita ingin menjadi orang yang istimewa, meskipun nanti keistimewaan itu sendiri bertingkat-tingkat, ya, maka ya, tidak boleh tidak harus asabar wal musabarah, sabar dan meningkatkan dan menambah kesabaran sampai hal yang istimewa tersebut kita dapatkan. Dan setelah kita dapatkan, <clears throat> ya, maka kita tidak boleh puas di situ karena kenapa? Karena nanti di situ keistimewaan juga bertingkat-tingkat. Ya, ada yang lancar membaca kitabnya Syaikhul Thaemin belum tentu lancar membaca ya, kitab ya, yang lainnya. Ya, maka oh, ya, dan di antara kiat untuk untuk supaya ya, kemudian semangat ya maka berawal dari buku-buku yang enak untuk di ya, untuk dikuasai dan mudah untuk dikuasai ya, seperti demikalah tapi ajiwa ya, seperti anak-anak ya, kalau kemudian belajar ikro kemudian dinaikkan dia semangat ya. kalau suruh ngulangi dianggap anda gagal ah, itu dia melempem ya Ya, oleh karena itu maka uh, berangkat dari buku-buku yang mudah untuk uh, dikuasai, dipahami. Boleh jadi buku-bukunya Syekh Nusaimin atau Syekh Abdul Razak, ya, Al-Badr, ya, tergolong ringan dan sulit. Ya, nanti kalau kemudian uh, dan tergolong kalau yang muasirin yang uh, yang sulit itu Syekh Bakar Abu Zaid. Ya. Uh, itu Syekh Bakar Abu Zaid terutama di buku-buku beliau yang eh, memang konsumsinya konsumsi pelajar bukan buku-buku beliau yang konsumsi publik. Nah, ya, maka kalau orang berangkat dari yang mudah, oh saya bisa ternyata. Nah, nanti semangat. Nah, nanti kemudian tambah lagi, ya, tambah lagi naik kelas lagi naik kelas lagi. <coughs> Apabila seorang wanita memiliki kebiasaan haid 6 atau 7 hari, pada hari ke-6 darah berhenti tanpa ada qasatul baydha. Apakah dia harus menunggu kering selama 1 kali 24 jam ataukah seketika melihat kering dia bersuci? Bagaimanakah dengan e, waktu tunggu jika dia harus menunggu satu kali 24 jam apakah teranggap suci ataukah mengkodok sholat yang dia tinggalkan atau teranggap haid. Ya, maka nanti melihat apakah dia memiliki kosotul baito dan biasa keluar kosotul baito ataukah tidak. Jika dia punya kosotul baito maka kata ibunda Aisyah dia menunggu. Dia menunggu sampai keluarnya kosotul baito Dan jika eh, dia tidak memiliki kosotul baidho maka begitu kering maka dia teranggap suci kemudian mandi. Sampai kapan seorang wanita dapat menjadi imam dalam sholat bagi anak laki-lakinya? Ya sebenarnya jadi imam namun tidak jadi imam. Eh, eh, menurut pendapat yang paling kuat anak eh, laki-laki bisa jadi imam setelah dia tamyiz. setelah dia tamyiz, setelah dia kurang lebih umur 7 tahun, ya, maka ya, anak ini tidak mau ke masjid, ya, dia suruh jadi imam di rumah, ngimami ibunya. Ya, dan dia dan sah itu imamnya. Ya. Ya, sedangkan eh, ketika dia belum dari tujuh tahun, ya maka ibunya jadi imam dalam kurung, namun jadi imam dalam tanda petik. Ya, jadi imam. Ya, karena sholat anaknya belum tandis, adanya sama dengan tidak adanya. Ini salatnya anak yang belum tamyiz adanya sama dengan tidak adanya itu untuk latihan saja dia untuk sholat. Jadi dia jadi imam namun jadi imam dalam tanda petik. Ya, dia hakikatnya sholat sendiri. Hakikatnya dia sholat sendiri karena makmumnya itu adanya sama dengan tidak adanya. Ya. Cuma kemudian eh, ada uh, adapun uh, mengkeraskan bacaan maka tidak masalah sholat sendiri ataukah uh, ataukah jamaah ketika maghrib, isya, subuh ya, dianjurkan untuk dikeraskan bacaannya. Mengenai sholatnya wanita di tempat terbuka dan dapat dilihat laki-laki, Apakah area antara dua ujung alis termasuk dahi yang cukup untuk dikatakan sudah membuka sedikit bagian dahi saat sujud? Ya, kalau memungkinkan e, di atasnya alis yang terkena tempat sujud lebih baik. Bagaimanakah jika bagian hidung, dahi dan area sekitar ujung alis itu masih tertutup kerudung ataukah cadar? Kemarin kita eh, kita sampaikan tata cara sholat pakai cadar dari penjelasan saya Ibnu Thaimin adalah ketika mau sujud cadar itu dibuka. Ketika posisi mau sujud cadar itu dibuka. Cadar itu dipakai di posisi berdiri. Cadar itu dipakai di posisi berdiri. Ketika mau sujud dibuka. Eh, sehingga wajah itu bersentuhan langsung dengan tempat sujud. Itu cara yang benar sebagaimana penjelasan saya Nuthaimin yang kemarin kita telah baca. Ya, jadi ringkasnya adalah ya kalau bisa bagian atasnya alis itu yang yang merupakan jelas-jelas wilayah dahi itu yang nempel di ini di tempat sujud itu yang lebih baik. Apakah jika satu masalah fikih jumhur ulama berpendapat dengan satu masalah dan ulama satu mazhab berbeda beda apakah ini halal atau haram? Eh, juga disebut masalah istihadiyah yang muktabar. Maka secara umum iya masalah ya, kalau itu di situ ada jumhur ulama dan bukan jumhur jelas. Ini masalahnya masalah apalagi uh, kita tidak sepakat dengan jumhur. Jelas ini masalah yang muktabar. Gimana kita katakan pendapat jumhur tidak muktabar? Ya. Tidak mungkin kita katakan pendapat jumhur tidak muktabar. Kalau dibalik mungkin. Nah, nah pendapat yang menyelisih jumhur itu meragukan. Ah. Ya, namun kalau pendapat jumhur tidak dianggap muktabar, ini satu hal yang aneh. Ya. Maka secara umum demikian. Maka ketika e, terdapat perselisihan antara jumhur ulama, mitos ulama dan non mayoritas, maka secara maka jelas pendapatnya jumhur itu muktabar. Nah, apakah yang menyelisih jumhur itu muktabar atau tidak? Nah, ini nanti perlu telaah lebih lanjut. Yang jelas muktabar adalah pendapat jumhur. Nah, bagaimanakah kita bersikap dan apa boleh mengingkari yang berbeda pendapat dengan kita sedangkan kita tidak bisa mentarjih dalil keduanya? maka e, yang namanya ingkar mungkar itu letaknya yang disepakati adalah mengingkari satu hal yang ijma kalau itu apa itu mungkar? Gitu. Sebelumnya apa itu mungkar? Maka mungkar yang jelas mungkar pertama adalah masail ijma yang disepakati kalau itu mungkar. Nah, kemudian yang kedua hal yang diperselisihkan, namun perselisihannya perselisihan yang lemah. Ya, ya hal yang diperselisihkan, namun perselisihannya adalah perselisihan yang lemah. Dan mengetahui perselisihan itu lemah dan tidak itu butuh ilmu khusus. Maka ruang ingkar mungkar yang paling e, eh, simple itu yang pertama. Ingkar mungkar dalam hal yang ijma'at yang disepakati. Tidak tutup aurat, ya, itu disepakati. Atau kemudian hal-hal yang lain yang semacam itu. Ya, itu yang disepakati. Adapun ya, mungkar jenis yang kedua, satu hal yang pada dasarnya, pada dasarnya diperselisihkan, dan perselisihan yang sangat lemah. Dan untuk ini, ini orang perlu belajar ilmu yang mendalam untuk ya, mengetahui hal yang jenis yang kedua. Nah, ketika uh, <clears throat> ya, apakah boleh kita mengingkari yang berbeda pendapat dengan kita? Maka jangan mengingkari, namun ngasih saran, ngasih masukan, menceritakan. Saya pernah ngaji, dapatnya gini, gini, gini, alasannya begini. Ya, mungkin kemudian uh, antum punya pendapat yang lain ya, atau kemudian kenapa kok demikian, kok Anda demikian? Itu uh, gimana ceritanya? Kalau dia kemudian menyebutkan, oh saya juga pernah belajar gini-gini, ya sudah selesai. Oh dia uh, berbuat berdasarkan ilmu yang dia miliki. Dan kemudian apalagi kemudian kita tidak tahu posisi uh, ilmu yang dimiliki oleh orang tersebut, apakah itu uh, pendapat yang lemah ataukah tidak, ya sudah. Maka kita cuma cerita. Ya, kita menceritakan saya pernah dapat kajian, saya pernah baca buku, demikian dan demikian. Itu saja yang kita selayaknya yang kita lakukan. Apa boleh menjual barang milik anak kos yang sudah lama ditinggal pergi karena juga tidak bisa menghubunginya? Boleh. Itu boleh. Ya, halalan toyiba. Ya. Karena barang yang sudah di, tidak diurusi oleh yang punya, maka terserah siapa yang mau memanfaatkannya. Apakah boleh sholat hanya menggunakan daster, selutut, dan lengan pendek, dan jilbab panjang, baru menggunakan mukena? Jika dia telah menggunakan mukena panjang, ya sudah selesai. <laughs> ya, jika dia sudah menggunakan mukena panjang, ya sudah selesai. Boleh. Bagaimanakah orang yang terlalu gemuk sehingga perlu memanjangkan sujudnya? Bolehkah dia memanjangkan punggungnya? Memanjangkan punggungnya itu diperlukan oleh orang yang tinggi, bukan oleh orang yang gemuk. <laughs> orang yang tinggi ya, maka untuk porsi dia supaya perut tidak nempel paha, dia perlu ya, perlu space yang lebih lebih luas, ya, maka boleh bagi dia. Kalau orang yang gemuk, ya, ya, asalkan perutnya yang gemuk itu tidak ada yang nempel di paha sudah selesai, sudah uh, asal tidak ada bagian dari perut yang nempel paha maka itu sudah sujud yang proporsional. Apakah boleh sholat sunnah sambil duduk karena lelah? Boleh. Karena berdiri dalam sholat sunnah hukumnya sunnah. Apakah farod membatalkan sumpah? Yang ada adalah kafarah melanggar sumpah. Ya, yang ada itu kafarah melanggar sumpah. Maka kafarah melanggar sumpah ya, dan melanggar sumpah itu boleh jadi tidak melaksanakan sumpah jika isi sumpahnya adalah melakukan satu hal. Ya, adalah kemudian ngasih uh, makan sepuluh orang miskin atau uh, ngasih pakaian penutup aurat sepuluh orang miskin. Jika tidak mampu, maka puasa tiga hari. Apakah bersumpah untuk tidak berbuat dosa? Sumpah yang diterima. Sumpah yang wajib dijalankan, namun ya, sumpah yang tidak dianjurkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat An-Nur, Inama ta'atu ma'rufah. Inama ta'atu ma'rufah. Sebenarnya ketaatan yang Allah perintahkan, ketaatan yang telah dikenal, yaitu ketaatan tanpa sumpah. Orang sholat lima waktu tanpa sumpah, untuk sholat lima waktu, ya, orang puasa Ramadan tanpa didahulu demi Allah besok Eh, Ramadan saya akan puasa bulan Ramadan. Itu ketaatan yang telah dikenal, itu ketaatan tanpa diawali dengan sumpah. Tentang tepat waktu sholat berjamaah. Jika di masjid disebut sholat pada tepat waktu jika sholat bersama imam meskipun imam terlambat datang. Bagaimanakah eh, uh, tepat waktu sholat berjamaah di rumah bagi muslimah yang di dalamnya terdapat jadwal imam? Ya, kalau ada maka al muslimun ala surutihim ya, kaum muslimin itu mengikuti perjanjian dan tata tertib yang disepakati. Ya kalau kemudian kesepakatannya imam ditunggu ya ditunggu. Bolehkah berdoa dengan bahasa Indonesia pada saat duduk tahiyat akhir salam? Tahiyat akhir sebelum salam? Ya, jawabannya boleh namun ma'al karohah, namun makruh. Mana yang lebih utama doa sebelum salam atau ataukah sudah salam? Yang paling afdal sebelum salam. Setelah salam boleh dan kita sarankan dan satu hal yang bagus sebagaimana kata Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad yaitu setelah wirid dan setelah zikir. Ketika ada ucapan seseorang, insya Allah Allah penuhi semua kebutuhan kita. Bolehkah kita respon dengan mengatakan insya Allah? Dan amin. E, mungkin yang lebih tepat, insya Allah semoga Allah mudahkan. Ya, artinya kita berdoa. Ya, gimana kemudian merespon dengan alhamdulillah amin?